sehingga kita hendaknya banyak bersyukur pada Allah yang diberikan taufik, diberikan keimanan, mengenal sunnah Rasulullah SAW alaihi wasallam menjauhi kebid'ahan-kebid'ahan maka ini nikmat yang sangat besar yang hendaknya kita syukuri dan kita jaga baik-baik dengan terus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman As-Salafus Saleh dan tentunya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat nanti. Dan nikmat muqayyada yang Allah berikan kepada seluruh hamba-hambanya baik kepada yang saleh ataupun yang fajir, baik mukmin ataupun kafir, maka nikmat muqayyada berupa kesehatan, harta, keamanan, nikmat-nikmat duniawi hendaknya kita juga banyak mensyukurinya karena ketika kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Dan tatkala Allah mengabarkan bahwasanya jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan, maka pasti kata Allah. Di sini ada lam taukid dan ada nun taukid. Ya. Allah sangat tegaskan pasti aku akan tambah nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Namun jika kalian kufur atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan rukun syukur sebagaimana yang jelaskan oleh para ulama ada tiga. Dengan mengakui nikmat-nikmat itu dengan kolbu kita bahwa semuanya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rukun kedua dengan mensyukuri dengan lisan kita mengucapkan Alhamdulillah memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan rukun ketiga menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan melanjutkan kajian kitab Akhlak Hamalatil Quran karya Al-Imam al Hafiz Muhammad Ibn Hussein bin Abdullah Abu Bakar Al-Ajurri Al-Baghdadi Al-Makki شيخ الحرم المكي الشريف الإمام القدوة الزاهد الحافظ الحجة إمام عصره في الحديث والفقه الأثري الأخباري dan beliau sebagaimana kita ketahui memiliki karya dalam Aqidah Manhaj Al-Sunnah yang berjudul Asy-Syari'ah sehingga beliau adalah rujukan dalam akidah, dalam akhlak, dalam fikih, dalam hadis ya. Dan pujian para ulama sangat banyak kepada Al-Imam Al-Ajuri sebagaimana Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi yang wafat pada tahun 463 Hijriah mengatakan Al-Ajurri kana thiqatan saduqan. Al-Ajurri ini adalah orang yang thiqah dan saduq. Dinan ya, kata beliau. Ini pujian dari Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Imam Al-Ajuri adalah seorang yang thiqah, saduq. Maka ini pujian yang sangat besar yang sangat kuat dari Al-Hafidh Al-Khatibul Baghdadi. Begitu juga pujian dari Al-Hafidh As-Sam'ani yang pada tahun yang wafat pada tahun 562 Hijriah mengatakan Al-Ajurri thiqatun saduqun dayinan. Nah, bagaimana kata Khatib Al-Baghdadi tadi karena thiqatan saduqan dayinan, Bahwasanya Al-Ajuri ini adalah seorang thiqah saduq yang sangat kuat agamanya. Begitu juga Al-Mu'arrikh Al-Faqih Ibnu Khalkan yang wafat pada tahun 681 Hijriah mengatakan Al-Ajuri kana salihan abidan. Al-Ajuri ini seorang yang saleh dan sangat kuat dalam ibadahnya. Begitu juga Al-Hafidh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi As-Salihi yang wafat pada tahun 744 Hijriah mengatakan Al-Ajurri Al-Imam Al-Qudwa kana aliman amilan sahibu sunnatin wattiba Al-Ajurri ini adalah seorang imam seorang panutan teladan seorang alim yang mengamalkan ilmunya dan Al-Ajuri adalah sahibus sunnah wa tiba. Imam menjadi ya, rujukan yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pujian dari al hafi Az-Zahabi yang wafat pada tahun 748 Hijriah mengatakan Al-Ajuri Al-Imamul Muhaddis Al-Qudwa Syekhul Haram Syarif. Al-Ajuri adalah seorang imam ahli hadis menjadi panutan teladan syekh di kota suci Mekah di Masjidil Haram kana saduqan aliman amilan khairan abidan sahibas sunnah wa tiba beliau seorang yang saduq dan telah kita pelajari dalam ilmu musalah hadis makna saduq ya, diterima hadisnya aliman seorang alim yang mengamalkan ilmunya dan ahli ibadah abidan dan beliau adalah ulama yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Hafidh Ibn Al Qayyim Al-Jauziyah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat pada tahun 751 Hijriah mengatakan Abu Bakar Al-Ajuri imamu asrihi fil Hadithi wal fiqh. Abu Bakar Al-Ajuri ini seorang imam di zamannya dalam ilmu hadis dan fikih. Al-Hafidh Ibnu Katsir yang wafat pada tahun 774 Hijriah mengatakan Al-Ajuri kana thiqatan shadiqan dayyinan. Al-Hafidh Al-Imam -Al Al-Ajuri ini adalah seorang yang thiqah, shadiq dan kuat agamanya. Al-Faqih Ibrahim Asy-Syatibi yang wafat pada tahun 790 Hijriah penulis kitab Al-I'tisam, penulis kitab Al-Muwafaqat mengatakan Al-Imam Al-Ajuri ini adalah seorang Al-Imam Al-Alim Sunni Abu Bakar Al-Ajuri. Al-Ajuri adalah seorang imam ya, seorang alim Sunni berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berkata Al-Faqih Burhanuddin Ibnu Muflih ulama Hanabila yang wafat pada tahun 884 Hijriah mengatakan al-ajuri kana minal fuqaha il kibar. Al-ajuri ini termasuk ahli fikih senior. Lahu musannafat wa ikhtiyarat hasanah. Al-Imam Al-Ajuri ini memiliki karya-karya yang banyak yang menjadi rujukan kaum muslimin ya. Bahkan ulama terkini Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yang wafat pada tahun 1420 Hijriah mengatakan Al-Ajuri thiqatun hafiz. Al-Ajuri seorang thiqah dan hafiz. Nah, hafiz itu istilah dalam kalangan ahli hadis ya, bukan artinya hafal Quran ya. Seperti yang digunakan pada zaman ini, hafiz itu hafal sekian hadis ya jutaan hadis ya. Sangat banyak hafalan dalam hadis ini menunjukkan bahwa berdasarkan persaksian pujian para ulama Al-Imam Al-Ajuri ini adalah rujukan kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah kitab-kitabnya sampai kepada kita meskipun beliau telah wafat ya, pada tahun apa? 360 Hijriah sebagaimana telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Sudah kurang lebih 11 abad yang lalu. Sehingga karya-karya beliau ditahkik oleh para ulama diteliti kesahihan penisbatan karya-karya beliau kepada Al-Imam Al-Juri dengan metode-metode ilmiah dengan sanad dengan penyebutan para ulama lain bahwa Al-Ajuri memiliki karya ini dan itu ya. Sehingga kita alhamdulillah sebagai para penuntut ilmu agama bisa memiliki karya-karya beliau ya, yang sudah ditahqiq dan tentunya kita dengan mengetahui bahwa adanya karya-karya beliau dan beliau adalah ulama menjadi rujukan dipuji oleh banyak para ulama hendaknya kita memiliki karya-karya beliau ya kita pelajari karena beliau sebagaimana persaksian pujian para ulama adalah imam ahlus sunnah rujukan dalam ilmu hadis ilmu fikih ya dan berkaitan dengan murid-murid beliau maka murid-murid beliau sangatlah banyak bahkan disebutkan disebutkan bahwa ada 73 murid beliau rahimahullah sangat banyak murid-murid beliau di antaranya Ibrahim bin Ismail bin Ja'far Ahmad bin Ibrahim Al-Baghrasi dan para ulama lainnya yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu di kesempatan pagi ini ya. menunjukkan bahwa beliau di masa hidup beliau dicari oleh para penuntut ilmu agama untuk diambil ilmunya untuk diambil ilmu beliau sehingga murid-murid beliau sangatlah banyak ya. sampai tadi disebutkan ada 73 yang di, bisa diketahui oleh sebagian peneliti ya, tentang Al-Imam Al-Ajuri ini. Al-Hafidh Az-Zahabi yang wafat pada tahun 748 Hijriah mengatakan Rawa anhu khalqun kathirun fi Makkah al-Mukarrama minal hujjaj wal maghariba wal mujawirin. yang meriwayatkan dari al-Imam Al-Ajuri khalqun katsirun ya, sangat banyak dari kalangan penuntut ilmu yang berada di Mekah baik yang datang untuk berhaji ataupun yang tinggal di sekitar Mekah ataupun yang tinggal jauh dari kota Mekah memang sengaja datang ke Mekah untuk menuntut ilmu dari Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah. Dan sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya beliau adalah imam ahlus sunnah rujukan dalam akidah as-salafus ini dibuktikan dengan karya beliau yang berjudul Asy-Syariah syariah. Kemudian juga dengan persaksian para ulama lain yang telah kita sebutkan sebagiannya seperti persaksian Al-Imam Az-Zahabi Al-Hafi Az-Zahabi yang mengatakan Al-Ajuri sahibus sunnah Wati'ba. Al-Ajuri ini adalah ulama yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin beberapa tambahan tentang biografi penulis kitab yang akan kita lanjutkan kajiannya kitab akhlak hamalatil Quran di mana sebelumnya kita telah membacakan muqaddimah dari beliau maka kita lanjutkan berkata al-Imam al-Ajuri rahimahullah amma ba'd telah menyebutkan mukaddimah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan amma ba'd fa inni qailun wa billahi athiqu li tawfiqis sabi minal qawli wal amal maka setelah memuji Allah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam aku katakan bahwasanya aku bersandar bertawakal meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik dalam berucap dan beramal. Dan apa yang beliau sebutkan dalam risalah beliau ini adalah pengajaran kepada kita semua agar kita tidak magerur tertipu ya. merasa memiliki kecerdasan memiliki ilmu memiliki harta memiliki kedudukan dan hal-hal yang lainnya dan melupakan bahwasanya itu semua dengan bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga Sebagaimana ucapan Syekhul Islam Ibnu rahimahullah, "Man haqqaqa iyyaka na'budu bari'a minal 'ujub." Barang siapa yang bisa merealisasikan iyyaka na'budu, maka dia akan terlepas dari ujub atau arya, terlepas dari riya. Bari'a minar riya. Wa man haqqaqa iyyaka nasta'in, barang siapa yang bisa merealisasikan iyyaka nasta'in, maka bari'a minal 'ujub dia akan terbebas selamat dari ujub. Ya. Sehingga Al-Imam Luqaim rahimahullah membuat satu risalah tersendiri ya. Madarijus Salikin judulnya untuk menjelaskan karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena jika seorang benar-benar bisa merealisasikan Ia karena budu hanya kepadamu ya Allah, aku beribadah sehingga dalam ibadahnya semua ibadahnya dia tidak mengharapkan pujian sanjungan dunia ini benar-benar dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala maka dia akan selamat dari ria dia paham bahwa tidak ada faedahnya pujian sanjungan ketika kita beribadah bahkan itu bisa memudaratkan menghilangkan pahala dari ibadah yang kita lakukan pujian sanjungan itu sesaat nikmatnya nah bahkan sebaliknya mungkin ketika yang memuji menyanjung kita ibadah kita ketika berpaling atau pergi dari sisi kita dia malah sebaliknya mencaci maki kita menjelekan kita ya dan nikmat pujian dan sanjungan itu hanya sesaat tapi mudaratnya bisa membatalkan amal-amal kita jika dari awal kita ingin dipuji disanjung dari ibadah yang kita lakukan dan jika ingin sanjungan ria atau summa ini muncul di tengah-tengah ibadah kita namun kita tidak lawan sampai akhir ibadah kita seperti sholat misalnya maka sebagaimana kata Syekh Utsaimin dan Al-Imam Ibnu Qayyim Allah maka itu menyebabkan ibadahnya seperti sholatnya tidak akan diterima namun jika dia bisa melawan menolaknya maka dia diinilah selamat dari penyakit riak dan sumai ini maka di sini Al-Imam Al-Ajuri mengajarkan kepada kita untuk minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik dalam berucap, beramal ya. Karena taufik itu hidayatul taufik itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita karena hanya Allah yang bisa menolong kita diberi untuk memberikan keistiqomahan kepada kita untuk memberi taufik agar kita ikhlas dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima amal-amal kita memasukkan kita ke dalam jannahnya, surganya itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Makanya penghuni surga ketika masuk ke surga Allah katakan ucapan tentang penghuni surga. Penghuni surga mengatakan wa qala alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Penghuni surga mengatakan ketika mereka masuk surga Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kepada kami. Jika seandainya Allah tidak memberi hidayah kepada kami, maka pasti kami tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan bisa masuk surga yang begitu besar nikmat-nikmat yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang masuk surganya. Kemudian kata al Imam Al-Ajuri wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Tidak ada kekuatan dan daya kecuali dengan pertolongan Allah Al-Ali yang Maha Tinggi, Al-Azim yang Maha Agung yang mengatur segala urusan di dunia ini, memberi rezeki kita yang memberi taufik pada hamba-hambanya maka hendaknya kita sadari bahwa ketika kita diberikan taufik untuk mempelajari ilmu agama ini diantara dengan mondok di ma'had ahlus sunnah wal jamaah ya. maka hendaknya kita sadari bahwa ini nikmat yang besar Allah memilih kita dari sekian banyak hamba-hambanya untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman manhaj as-salafus saleh. Hendaknya kita sadari ini nikmat ya. Ini nikmat yang harus kita jaga, yang harus kita syukuri. Karena sekali lagi bahwa ilmu agama ini, ilmu syariat ini adalah ilmu yang paling mulia. Sebagaimana kata Al-Imam ash syatibi ash syaikh rahimahullah dan orang-orang yang merendahkan ilmu agama ini atau ya, merendahkan para penuntut ilmu agama ya. Dan ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syariat Muria adalah fenomena yang beliau katakan ada di masa beliau dan masih ada di masa kita ini. Ya. Orang-orang menganggap penuntut ilmu agama itu orang-orang yang rendah Sebaliknya mereka mengagungkan orang-orang yang belajar ilmu duniawi. Maka kata Syekh Utsaimin dalam Syara'at Muria, ini disebabkan karena kejahilan jauhnya mereka dari ilmu agama. Nah, dan beliau ingkari ya, fenomena ini. Mengagungkan orang-orang yang belajar ilmu duniawi Padahal kata beliau ilmu duniawi itu diperoleh dari apa? Tajarib wal khibrat. Diperoleh dari uji coba, uji coba, kemudian disimpulkanlah rumus-rumus dan khibrat pengalaman-pengalaman semakin berpengalaman seorang dalam satu bidang dalam satu keahlian maka dia semakin ahli dalam hal tersebut Adapun kata beliau Asy-Syafi'i rahimallah, ilmu agama ini adalah ilmu yang langsung Allah turunkan. Adalah wahyu dari Allah. Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Al-Qur'an hadis. Maka ketika seorang paham Al-Qur'an dan hadis, senang mempelajarinya tanpa paksaan siapapun, maka ini adalah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita syukuri. Kita sadari dulu ini bukan nikmat. Bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini sekecil apapun itu akan kita lihat pada hari kiamat nanti apalagi amal besar seperti menuntut ilmu agama ini dalam hadis yang sahih ketika Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan keistimewaan memelihara kuda dengan ada dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim disebutkan bahwa setiap kuda itu mencari makan, minum dari sungai, pemiliknya mendapatkan pahala. Disebutkan secara nasnya seperti itu. Hadis dalam hadis yang panjang. Maka para sahabat bertanya, Bagaimana dengan ketika kita memelihara himar ya Rasulullah, keledai? Maka Rasulullah SAW ya, mengatakan bahwa yang aku ketahui dasarkan keumuman ayat sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ketika seorang memperlakukan dengan baik keledainya maka dia akan dapat kebaikan akan dia lihat pada hari kiamat namun jika dia memperlakukan jelek keledainya maka dia akan melihat kejelekan dosanya pada hari kiamat nanti. Dan ini digunakan oleh para ulama dalam bab al-am dalam ilmu usul fikih. Nah, bahwasanya Rasulullah SAW beramal dengan keumuman ayat dan ini digunakan di menjadi dalil bahwa ketika ada lafaz yang umum meskipun sebabnya khusus maka yang kita lihat itu adalah keumuman lafadznya al ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab nah seperti ayat zihar ayat li'an itu turun dengan sebab khusus ada kasus di zaman Rasulullah SAW tapi hukumnya berlaku untuk seluruh umat manusiain sampai akhir zaman nanti begitu juga ya dalam segala hal ya ketika kita mempelajari agama kita akan paham keutamaan-keutamaan dari setiap amal soleh yang kita lakukan dari sholat, puasa, dari haji, umrah, bersedekah, berzakat, berwakaf, menuntut ilmu agama, berakhlak yang mulia, berbakti pada orang tua, ibadah yang mahdhah ataupun ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu yang ada rukun-rukun syaratnya, ibadah ghairu mahdhah yang Allah cintai Allah ridhai meskipun tidak ada rukun dan syaratnya. Dan kita tahu bahwa ibadah itu ada bentuknya fi'il melakukan, ada yang bentuknya tark meninggalkan. Sebagaimana kata Syekh Ahmad An-Najmi dalam Al-Fawaidul Mansurah Syarah A'lamu Sunnah. Ini kalau mengerjakan ya kita melakukan menuntut ilmu agama, melakukan amal-amal soleh yang sangat banyak. Adapun ibadah yang bentuknya meninggalkan apa ketika hawa nafsu sangat ingin melakukan kemaksiatan tapi kita tahan dan tinggalkan maka itu ibadah juga berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak berdasarkan dari dalil yang sangat banyak akan dihitung sebagai ibadah dan ketika kita mempelajari ilmu agama kita mempelajari apa itu ikhlas berusaha melatih diri kita karena amal-amal yang dilakukan oleh seorang hamba itu dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali lipat sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim kullu amri bani adam yudha'afu al hasanatu asyru amsalha ila sab'imiyati dhifin Kata Rasulullah SAW, semua amal anak Adam itu dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Mudakik al kenapa disebutkan 10 hingga 700 kali lipat? Karena itu berkaitan dengan keikhlasan dan kesesuaian seorang di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin ikhlas dan semakin sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW maka akan semakin besar Allah lipat gandakan pahala seorang hamba yang melakukan amal-amal soleh. Kemudian kita lanjutkan kata al Imam Al Ajuri rahimahullah anzalallahu azza wa jalla al Qur'an ala Nabihi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'lamahu fadla ma anzala alaihi. Dan Allah telah mengabarkan keutamaan apa yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau akan sebutkan apa saja keutamaan ketika seorang berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim wa a'lama khalqahu fi kitabihi wa 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam annal qur'ana ismatun lima'tasama bihi Allah mengabarkan dalam Al-Qur'an kepada hamba-hambanya Allah kabarkan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis melalui lisan Rasulullah SAW bahwasanya Al-Quran itu adalah ismah yang akan menghalangi dari kebinasaan bagi siapa bagi yang berpegang teguh dengan Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 3. kata Allah Subhanahu wa taala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu berpegang teguhlah dengan hablullah dalam tafsir ya disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal Qur'an huwa hablullahil matin wahwa nurul mubin. Quran ini adalah hablullah tali Allah. Berarti maknanya apa? Wa'tasimu bihablillah ya apa? Berpegang teguhlah dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah hablullah al-matin yang sangat kuat. Dan Al-Qur'an itu adalah an-nurul mubin, cahaya yang terang benderang. Wa huwa syifaun nafi'. Lanjutan hadisnya, Al-Qur'an itu adalah syifa, penyembuh yang bermanfaat untuk penyakit kolbu dan penyakit badan. Sebagaimana Imam kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bukan hanya untuk penyakit kolbu berupa kejahilan, syubhat, tapi juga untuk menyembuhkan penyakit-penyakit badan dengan merukia penyakit-penyakit dengan membacakan Al-Qur'an pada tubuh seorang yang terkena penyakit. Dan dikatakan dalam banyak ayat bahwasanya Al-Quran itu syifa. Bukan dengan lafad dawa. Nah, sehingga Al-Quran itu benar-benar penyembuh. Syifa. Bukan dawa. Bukan artinya obat. Nah, Allah mengatakan dalam banyak ayat bahwa Al-Quran itu adalah asyifa penyembuh. Tapi ketika seorang memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Kita yakini Al-Quran itu adalah kalamullah Allah yang menyembuhkan dengan izinnya ya. jangan sampai kita meyakini orang yang merukyah itu ya yang menyembuhkan ya dan syarat-syarat rukyah lainnya yang harus kita penuhi kita yakin ya di antara yang harus kita lakukan ketika rukyah itu yakin bahwa Al-Qur'an adalah penyembuh ya. dan menjauhi hal-hal yang melanggar syariat ya. dari ruqyah-ruqyah yang mengandung kesyirikan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di situ ada risalah yang bagus untuk dipelajari as'ilatun muhimmah haula ruqa wa ruqyah haula ruqyati wa ruqah ya, karya Asy-Syarabi Al-Madkhali hafizahullah taala beliau merinci menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan rukyah ini. Banyak sekali pelanggaran yang terjadi di masa ini dalam masalah rukyah dan beliau sebutkan tidak ada yang namanya ahli rukyah. Nah, dalam agama ini ada mufti, ada qadhi, hakim, tapi tidak ada yang namanya ahli rukyah. Semua bisa merukyah. Nah, sehingga beliau mengingkari praktek-praktek rukyah yang mengambil tarif yang menentukan tarif ya, itu tidak dibenarkan. Ya. Adapun dalil sahabat yang merukyah kemudian mendapatkan upah itu kalau sembuh kata beliau. Tapi di zaman ini sembuh atau tidak sembuh mereka mengambil harta orang lain dengan batil dan penting untuk kita mempelajari membaca risalah yang beliau tulis rahimahullah taala. Kemudian wahudan limanih tadabihi. Allah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang mengambil petunjuk dari Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 9 kata Allah Subhanahu wa taala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira Sesungguhnya Al-Qur'an ini kata Allah yahdi memberi petunjuk dengan izin Allah lillati hiya aqwam kepada jalan yang paling lurus, paling tinggi. Sebagaimana dalam tafsir As-Sidi kata beliau, kata Asyab Abdurrahman bin Nasir As-Sidi, "A'dal wa a'la minal aqaidi wal a'mali wal akhlaq." Al-Qur'an ini menunjukkan memberi hidayah kepada akidah yang paling lurus, paling tinggi, amal dan akhlak yang paling tinggi dan paling lurus yang paling tinggi dan paling lurus. Faman ihtada bima yad'u ilaihi al-Qur'an kana akmalan nas wa aqwamahum wa ahdahum fi jami'i umurihi. Maka barang siapa yang mengambil petunjuk dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya dan mengharuskan kita untuk mempelajarinya ya untuk mengetahui apa saja yang disebutkan petunjuk-petunjuk dalam Al-Qur'an maka mengharuskan kita untuk mempelajari Al-Qur'an Makanya Rasulullah SAW memotivasi kita dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, hadis yang sahih atau hasan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama itu wajib atas setiap muslim. Wajib atas setiap muslim. Kata Asy-Syafi'i rahimallah, barang siapa yang mengambil petunjuk dari Al-Qur'an, maka dia akan menjadi manusia yang paling sempurna, paling lurus yang paling mendapatkan petunjuk dalam segala urusannya fi jami'i umurihi. Nah, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dan Al-Qur'an ini memberi kabar gembira kepada kaum mukminin yang beramal saleh, baik yang hukumnya wajib ataupun yang mustahab. Kabar gembira yang disebutkan Allah apa? Annalahum ajran kabira bahwa mereka akan mendapatkan ganjaran yang besar. Ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beramal saleh. Nah, dia akan mendapatkan ganjaran. Apa yang kita lakukan di dunia ini dari amal saleh yang dikerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW itu yang akan kita lihat dari kiamat nanti. Tidak akan Allah kurang-kurangi. Sebaliknya apa yang kita lakukan dari dosa-dosa itu juga akan kita lihat di akhirat nanti tidak akan Allah tambah-tambahi. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a kata Allah dalam surah Fussilat. Barang siapa yang beramal saleh maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang melakukan dosa, maka dia akan menanggung. Dia sendiri yang akan menanggungnya. Wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid. Dan Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. ini tidak akan Allah tambah-tambahi dosanya pada hari kiamat nanti ketika ditimbang dan tidak akan Allah kurang-kurangi pahala atau ganjaran hasanat seorang ketika ditimbang pada hari kiamat nanti bagaimana kita pelajari dalam akidah sunnah wal jamaah ya. bahwasanya nanti pada hari kiamat ada mizan lahu kafatan punya dua daun timbangan ya. menimbang seluruh amal-amal hamba Allah Subhanahu wa taala yang ditimbang itu tiga yaitu hamba itu sendiri yang kedua catatan amalnya dan yang ketiga amalnya semua ditimbang berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Kemudian waginan liman istaghna bihi. Allah mengabarkan bahwa Al-Qur'an itu adalah ginan adalah kecukupan bagi yang merasa cukup dengan Al-Qur'an bagi yang merasa cukup dengan Al-Quran. Ya ini dimasukkan oleh beliau adalah ginan nafs, kekayaan jiwa. Kenapa yang dimasukkan sini adalah ginan nafs? Karena kalau harta, kekayaan harta, maka pada keumuman manusia sebanyak apapun yang dikumpulkan dari harta dunia ini pasti seorang hamba itu masih berambisi untuk menambah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim kata Rasulullah SAW, "Lauka nali bani Adam wadin min zahabin." Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim juga, "Lauka nali bani Adam wadiyani dua lembah min malin." Seandainya anak Adam sudah punya dua lembah harta dalam riwayat yang lain tadi apa sudah punya satu lembah emas ahabba anna lahu wadiyan akhar maka orang itu masih menginginkan lembah emas yang lainnya walan yamla'a fa'u illa turab wallahu yatubu ala man Tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Jadi ambisinya ini tidak akan selesai terhadap harta kecuali kalau dia sudah meninggal. Selama dia masih hidup maka orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan terus berambisi, tidak akan qanaah, tidak bersyukur pada Allah meskipun dia sudah punya tempat tinggal, segala-galanya sudah punya. Nah, karena dia tidak mengamalkan sabda Nabi SAW, alaihi wasallam, "Unzuru Ilaman man lihatlah kepada yang lebih rendah dunia daripada kalian, wala tanzuru Ilaman man huwa fawqakum dan jangan lihat kata Rasulullah SAW, kepada orang yang lebih hebat dunia dari kalian. Ini adalah bimbingan Nabi SAW. alaihi wasallam agar kita tidak mengikuti kebanyakan orang yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, berambisi tidak konaat dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Coba kita amalkan ya, ketika kita melihat orang-orang yang cari makan saja susah ya. Kemudian tidak ada tempat tinggal ya maka akan tentram kalbu kita. Berbeda kalau kita yang kita lihat itu orang-orang yang kaya raya terus setiap hari, ya, kita pasti akan merasa merasa kurang kurang ya. Padahal ketika kita mengamalkan bimbingan Nabi SAW ini, bagaimana lanjutan hadis tadi? Fahuwa ajdaru ala tazdaru nikmatullah alaikum. Dengan mengamalkan bimbingan Nabi SAW ini, maka kalian tidak akan meremehkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ketika seorang sakit, lihatlah orang yang lebih sakit. Masih banyak orang-orang yang lebih parah sakitnya. Tidak bisa berdiri, tidak bisa berpikir, ya, dan seterusnya. Dan ini disebutkan oleh Asyab Abdurrahman bin Nasir di dalam Al-Wasail Mufidah, cara-cara untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat di antaranya dengan melihat orang-orang yang di bawah kita agar kita apa banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tidak meremehkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini nik adalah ginan yang dimasukkan oleh Al-Imam Al-Ajuri adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa ketika kita benar-benar paham Al-Quran ini mempelajari dan mengamalkan kandungan Al-Quran wahirzun minan nar limanit dan Al-Quran ini adalah sebagai hirz perlindungan dari api neraka sebagai tameng perisai dari api neraka tapi bagi siapa limanit bagi yang mengikuti Al-Quran apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Mengikuti Al-Quran maknanya apa? mengamalkan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Kemudian wa nurun limanistana robihi. Al-Quran itu adalah cahaya bagi yang mendapatkan cahaya, mengambil cahaya dari Al-Quran. Dan ini Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 74 kata Allah Subhanahu wa taala wa anzalna ilaikum nuram mubina. Dan kami telah turunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir perkataan Ibnu Juraij dan, dan yang lainnya wa huwal Quran. Nuran mubina ini adalah Al-Qur'an kata Ibnu Juraij dan yang lainnya. Kami telah menurunkan cahaya yang terang benderang yaitu Al-Qur'an. Dan dalam surat Asy-Syura ayat 52 kata Allah, "Walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina." Akan tapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang dengannya kami beri hidayah kepada hamba-hamba yang kami inginkan kepada jalan yang lurus. Ya. Maka Al-Quran ini adalah cahaya terang benderang bagi orang-orang yang mengikuti, mempelajari dan mengamalkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa shifaun lima fis sudur. Dan Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh. Beda antara syifa dan dawa. Dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran ini syifa, ya, penyembuh. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan kalamullah. Ya. Jika terpenuhi syarat-syaratnya, maka tidak ada penyakit-penyakit yang bisa melawan kalamullah ucapan Allah Al-Quran ini. Syifa penyembuh penyakit-penyakit yang ada dalam dada berupa apa? Berupa syubhat-syubhat dibantahkan dalam Al-Quran syubah-syubah tersebut dan penyakit berupa syahwat-syahwat maka ketika seorang menghayati mentadaburi Al-Quran ya bukan hanya membaca lafaz-lafaznya yang dituntut juga agar kita lakukan adalah mentadaburi isi dan kandungan Al-Quran karena disebutkan ya, dalam kitab Ibnu Qayyim rahimullah ketika menjelaskan ya manakah yang lebih afdal apakah banyak menghatam Al-Qur'an tapi kurang mentadaburinya atau yang lebih afdal ya mentadaburi Al-Qur'an tapi konsekuensinya sedikit menghatamkannya disebutkan dalil-dalil dari setiap pendapat dan di antara dalil salah satu enam yang menyebutkan bahwa yang lebih afdal itu banyak mentadaburinya meskipun sedikit menghatamkannya di antara yang para ulama sebutkan apa karena ahlul kitab orang-orang kafir pun atau orang-orang munafik ya, mereka pandai membaca Al-Qur'an tapi tidak paham maknanya ya. ini di antara dalil mereka tapi yang dirajikan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah kedua-duanya baik ya Beliau perumpamakan ya, orang yang banyak menghantamkan Al-Quran seperti ya, orang yang bersedekah dengan harta yang sedikit tapi sering melakukan sedekah. Tapi orang yang banyak mentadaburinya, ya, membaca tafsirnya, menghayatinya, seperti bersedekah dengan permata, emas. Nah, sekali bersedekah langsung besar, ya. Kedua-duanya baik. Dan sedikit lagi wahudan warahmatun lil mu'minin. Karena Al-Quran itu Allah kabarkan sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk agar kita bisa memiliki ilmu yang bermanfaat dan bisa beramal soleh dan Al-Quran itu sebagai rahmat sebagai rahmat bagi hamba-hamba Allah yang mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran ini. Nah, kita cukupkan sampai sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.